Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah sebelum kita lanjutkan membaca dan mentalaah e, eh, Sarah Arba'in An-Nawawiyah <clears throat> karya Sesat Sa'ad Hafizullah Ta'ala taala ada tambahan faedah yang ingin saya bacakan <clears throat> berkenaan dengan hadis daif. <clears throat> Ada di salah satu buku karya Ibnu Attar di murid dekat Al-Imam An-Nawawi yaitu risalah berjudul eh, Hukmus Saumi Rajab Basyaban beliau Ibnu Atar eh, rahimahullah taala mengatakan wala yahilu al ihtijaju bil maudu'i fi syai'in aslan dan tidak halal berhujah dengan hadis palsu dalam bidang apapun sama sekali. Wala yajuzu riwayatuhu illa libayani wada'ihi dan tidak boleh meriatkannya kecuali untuk menjelaskan kalau itu palsu. Bikhilafi dhaif lain halnya dengan hadis dha'if. Fa'inau yajusul ihtijaju bihi fi fada'ilil a'mali wal mawa'idhi wal qasasi wa ghairiha. Sedangkan hadis yang daif itu boleh berhujah dengannya dalam fadailil a'mal memotivasi amal atau mawaid nasihat yang menyentuh hati wal qasas dan kisah dan yang lainnya wala yajuzul ihtijaju bihi fi sifatillahi ta'ala wal ahkami namun tidak boleh berhujah dengan hadis yang daif dalam akidah contohnya sifat Allah dan hukum kal halal wal haram semacam halal haram satu hal wa tafsir Al-Quran wa asbabin nuzulihi e, tafsir Al-Quran dan sebab turunnya Al-Quran Wallahu a'la itu perkataan Ibnu Attar e, <clears throat> di risalah hukmi saumi uh, Rajab Sya'ban. Dan risalah ini disarah oleh Syaikh Al-Utsaimin dan di sarahnya beliau e, menjelaskan sebagai berikut. Dan Ibnu Atar menjelaskan kaidah berkenaan dengan berhujah atau berdalil dengan hadis palsu dan periwayatannya. maka Ibnu Atar menyebutkan tidak halal berdalil dengan hadis palsu sama sekali dan tidak boleh meriatkannya kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya. Kemudian setelah itu Ibnu Attar menukil permasalahan yang lainnya yaitu eh, berkaitan dengan al-ihtijat bil hadis dhaif. Berdalil dengan hadis yang dhaif dalam keutamaan amal, nasihat dan kisah. Maka beliau menukil bahasanya hadis yang dhaif boleh digunakan untuk berhujah dalam fadha'il a'mal dalam memotivasi orang untuk beramal e, nasihat yang menyentuh hati wal qasas dan untuk kisah Ibnu atar dalam masalah ini mengikuti gurunya Nawawi rahimallahu yang Nawawi ini menukil ittifaq di satu kitabnya tepatnya an Nawawi menukil ittifaq di Muqaddimah Arba'in Nawawiyah menukil ittifaq ahli ilmi ala jawazil ihtijaji bil hadis ta'ifi fi fadailil a'mali. Ini kesepakatan ulama tentang kebolehan berdalil dengan hadis berdalil dengan hadis yang taif dalam keutamaan amal. Wa fi kitabil azkar sedangkan di kitab al-azkar an-nawawiyah Nawawi menyebutkan kalau ini adalah pendapat jumhur ulama dan bukan ittifaq. Wabahir dan itu yang lebih tepat bahwasanya adalah pendapat jumhur dan bukan ijma bukan itifak sebagaimana kutipan An-Nawawi di di Muqaddimah Arba'in Kemudian eh, kesimpulan dari Sasolah Al-Usaimi tentang masalah ini beliau membedakan antara al-amal dan riwayat. Wal asbah wallahu a'lam dan pendapat yang lebih dekat pada kebenaran wallahu a'lam bahasanya hadis taif la yajusul amalu bihi la fi fadlil a'mal wala ghairiha tidak boleh beramal dengannya baik dalam fadail a'mal ataupun yang lainnya dan eh, kemarin telah di pertemuan yang lewat telah saya eh, gambarkan apa yang dimaksud dengan al-amal eh, fi fadailil amal dengan hadis yang dhaif. Kemudian yang kedua wa amma riwayatuhu fi fadailil amal. Adapun uh, meriwayatkan hadis yang daif yaitu menceritakan mengutip hadis yang daif untuk memotivasi orang untuk beramal wal mawaidhi dan untuk nasihat yang menyentuh hati wal qasas dan kisah <clears throat> maka kata sesolah Usaimi fahada syai'un atbaqa alaihi salaf maka ini satu hal yang disepakati oleh salaf bolehnya rahimahullahu ta'ala dan hal ini di sebagai uh, judul bab sebagaimana judul bab yang dibawakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Demikian juga disebutkan oleh Abu Abdullah Al-Hakim dalam Ma'rifat Ulumul Hadis. Sehingga kesimpulannya <clears throat> maka diperbolehkan ketika mawaid, ketika memberikan nasihat yang menyentuh hati, kemudian waraqaiq sama nasihat yang menyentuh hati kisah maka diperbolehkan riwayatul hadis ta'ifi menukil membawakan meriwayatkan hadis yang ta'if walam yasal al ulama wala dhalik dan para ulama dari generasi ke generasi prakteknya seperti itu semacam Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad bin Hambal dan ulama-ulama hadis yang lainnya. Wala yu'afu an ahad min al-a'immatil mutaqaddimina ingkaru dhalik. Dan tidak dikenal dari salah satu pun ulama terdahulu yang mengingkari hal ini yaitu membawakan yaitu hadis Taif di bab riwayat dalam bab mengutip menceritakan membawakan Sehingga kesimpulannya diperbolehkan meriatkan hadis yang taif dalam mawaid, dalam mau'idah, dalam kisah, waraqaik dan ceramah untuk melembutkan hati. Kemudian kemudian beliau ngasih contoh. Misalnya ada seorang yang membahkan hadis bahwasanya uh, api neraka itu dibakar selama seribu tahun ya, sehingga semula warnanya merah menjadi putih. Kemudian dibakar seribu tahun atau dibakar seribu tahun sehingga warnanya putih, kemudian dibakar seribu tahun sehingga warnanya merah, dan dibakar selama seribu tahun sehingga warnanya hitam. Faya sauda'u muzlimah. Maka api neraka itu hitam dan gelap. Gelap hitam. Nah ini hadisnya taif. Hadis ini ini ada hadisnya dan dia taif. Dan uh, hadis ini dibawakan dalam konteks waadul khalqi. Nasihat dan ceramah untuk menyentuh hati supaya orang takut neraka, ngeri dengan neraka. Kemudian sehingga semangat untuk beramal agar terhindar dari neraka. Maka ini boleh. Bahkan kata saya Salah Usaimi, karena dalika jaizan ala tarikatis salaf. Ini boleh eh, sebagaimana jalan salaf. Tuna nakirin minhum tanpa ada penyalahan, pengingkaran dari satupun mereka. Dan ini namanya babu riwayat la babu amal. Ini namanya bab riwayat, riwayat hadis daif dan bukan beramal dengan hadis daif. Falisa fi amalun maka tidak ada di sini amal. Ini karena ini namanya bab riwayat bukan bab amal. Hanya di sini hanya ada orang ceramah kemudian meriwayatkan, mengutip, menceritakan hadis daif. Litar kekikul binas bima fihi. Untuk melembutkan hati manusia dengan isi kandungan hadis daif tersebut. Kenapa demikian ini boleh? Karena hadis daif tidaklah dipastikan kalau perawinya dusta dalam hadis tersebut. Hanya saja perawi hadis daif itu hadisnya di, hadisnya di, di dikesampingkan dalam rangka menjaga kedudukan Nabi jangan sampai dinasabkan dinisbatkan kepada beliau sesuatu yang tidak beliau katakan. Dan hadis lain bukalah kita menegaskan kalau Nabi tidak mengatakannya. Karena yang ditegaskan bahasanya Nabi tidak mengatakannya itu adalah hadis palsu. Adapun hadis daif maka tidak ditegaskan kalau Nabi tidak mengatakannya. Namun dalam rangka menjaga kedudukan kenabian, maka kita abstain untuk menerima hadis dari perawi yang taif. Adapun membawakan hadis tersebut di bab-bab tertentu yang telah disebutkan, fa'alaiha tariqatu ahli ilmi, maka itulah jalan para ulama dari zaman ke zaman. Nah, maka ini uh, ini faedah tambahan yang ingin saya sampaikan. Rasanya beda antara uh, meriwayatkan hadis daif dengan beramal dengan hadis daif. Kalau beramal dengan hadis daif dalam artian untuk isbatul hukmi, menetapkan hukum jadid, hukum baru, ini disepakati ulama fikih tidak bolehnya. Kalau beramal dengan hadis yang daif dan hadis daif tersebut indaroja tahta aslin disahihin. sahihin itu tercakup dalam satu dalil umum yang yang sahih. Ya, maka itu diperselisihkan oleh ulama ya, dan gambarannya sudah saya sampaikan di pertemuan yang lewat. Ya, sebagian ulama membolehkannya di antara syaratnya ini adalah amal individual. Tidak diketahui oleh orang lain. Tidak dilakukan di di di ruang-ruang publik tidak dilakukan di masjid ini, maka beramal dengan hadis daif fi amal dibolehkan oleh sebagian ulama Kemudian kita e, masuk ke hadis yang pertama. Ya, eh, <clears throat> kalau musannif rahimallahu taala al hadisul awal dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiallahu taala anhu Beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inamal a'malu biniyat, wa inamal imri imanawa. Setiap amal itu dengan niat, atau beriringan dengan niat, dan yang didapatkan oleh masing-masing orang hanyalah apa yang dia niatkan. Faman karena hijratu ilallah wa rasulihi fa hijratu ilallah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya pada Allah dan Rasulnya maka hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratu lidunya yusibuha wa imra'atin kihuha. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang hendak dia nikahi Fahijratu ila mahajar ilaihi maka perolehan hijrahnya adalah sebagaimana niat hijrahnya. Rahu Imamul Muhaddithin Hadis ini dihadkan oleh imam para ahli hadis Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardisbah Al-Bukhari. Dan ini kalau nuskhahnya yang harus, harusnya imam harus rawahu imama dua imam imam al muhadithin wa Abul Husain Muslim ibn Hajat ibn Muslim al Kusairi an Naisaburi fi sahihaihima yang ada dalam sahih keduanya kata Nawawi alladhi alladaini huma asahul kutubil musannafah yang keduanya Sabura dan saya Muslim adalah kitab hadis kitab yang Al-Musannafa yang ditulis yaitu di bidang hadis yang paling sahih. Hadis ini adalah riwayat Amirul Mukminin eh, penjelasannya kalau syarih hafizallahu taala. Hadis ini dari riwayatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Diriatkan oleh eh, Umar bin Khattab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah khutbah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Umar bin Khattab eh, pun mengkhutbahkan hadis ini. Ya, khutbah biha berkhutbah dengan membawakan hadis ini Amirul Mukminin Umar bin Khattab radallahu taala anhu. Dan tidak ada dalam lam yathbut tidaklah valid ada seorang sahabat yang lain selain Umar yang meriatkan hadis ini. Selain Umar bin Khattab. Maka riat yang sahih sahabat, satu-satunya sahabat meriwayatkan hadis ini adalah Umar bin Khattab. Fahadal hadis dan hadis ini adalah termasuk hadis yang gharib. Ya, gharib adalah hadis yang eh, sanatnya cuma tunggal. Alati infaroda biriwatihi biriwatiha yang bersendirian dalam meriatkannya satu perawi saja. Eh, Waqat an Umar dan yang meriatkan hadis ini dari Umar cuma satu perawi saja. Yaitu Al-Qamah ibn Waqas. Warauhu an rawi dan yang meriatkan dari darinya yaitu dari Al-Qamah ibn Waqas hanya rawin wahidun satu perawi saja yaitu Muhammad bin Ibrahim. Kemudian bahkan dari Muhammad bin Ibrahim ini hanya ada satu perawi saja yaitu Yahya bin Said. Maka Umar kemudian di tiga rawi setelahnya semuanya sendirian. Ini Umar tidak punya murid untuk hadis ini kecuali satu orang, Alqamah ibn Waqqas. Alqamah tidak punya murid dalam hadis ini kecuali satu orang saja, Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim tidak punya oh, murid dalam hadis ini kecuali satu saja ya, ya, yaitu Yahya bin Sa'id. Kemudian barulah banyak dari Yahya bin Sa'id. Baru Yahya bin Sa'id itu muridnya banyak. Ada yang mengatakan bahwasanya di muridnya Yahya bin Sa'id dalam membawakan hadis ini ada 250 orang. Fawa pun fi mawatin adidah Ya, maka hadis ini adalah hadis gharib yang yang beratkan hanya satu orang di banyak titik min isnadihi di sanatnya. Jadi dari di titik sahabat dan titik tabiin karena tiga orang tadi tiga tiganya tabiin. tiga, tiga orang tadi tiga tiganya itu tabiin. Nah, tapi ini beratkan satu dari yang lainnya. Maka perubahannya di, di generasi tabi ini. Dan inama akmalu biniyat, inama ini salah satu adat hasr. Salah satu alat untuk menghasilkan makna hasr. Alat untuk untuk kemudian menghasilkan makna hasar itu pelajaran tentang al hasar itu ada di ilmu balaghah dan adat yang terkenal untuk hasar itu ada empat di, ada inama kemudian yang lainnya adalah nafi plus ilah Nih, nafi plus ilah itu juga <clears throat> adat hasar yang terkenal wa makhlaqtul jinna wal insa illa liya'buduni nafi kemudian belakangnya ada ilah itu menghasilkan makna hasil. ini. namun kalau bahasa standar di ilmu balaghah itu bukan menghasilkan hasar namun menghasilkan kosar ini. bahasa standarnya itu menghasilkan adat kosar Dan inama ini tidak tersusun dari inna dan ma. Dan ma-nya ma eh, itu di sini ditulis nahiyah alas sahih atau ma nafiyah harusnya. Ma nafiyah mungkin. Bal inama namun inama itu satu kata tersendiri, bukan eh, gabungan dari dua kata. Dan inama adalah salah satu adat atau alat untuk menghasilkan makna hasar. Apa itu hasar? Wal murad bil hasar yang disebut hasar adalah isbatul hukmi lil mazkuri ma'a nafyihi amma adahu. Menetapkan satu hal untuk hal yang telah disebutkan dan meniadakannya dari yang lain. Berarti di sini ya, menetapkan adanya niat dalam amal ya, dan meniadakannya dari yang lain. Ya, atau dalam bahasa Indonesia ya menghasilkan kurang lebih kata hanya. Sehingga ketika Nabi mengatakan innamal a'malu biniyat seakan-akan Nabi menetapkan Eh, menetapkan amal ya, amal itu ada jika bergandengan dengan niat dan meniadakan amal jika tidak bergandeng dengan niat. Ya, di sini dikatakan bergandeng dengan niat, maka ini menunjukkan bahasanya bak di inamal a'malu biniat itu maknanya adalah musohabah. Bak yang menunjukkan kebersamaan. Sehingga inamal a'mal hanya eh, Eh, amal-amal itu biniat hanyalah bersamaan, berbarengan, bergandengan dengan niat. Dan amal di sini mencakup amal badan, amal badan mencakup ucapan dan perbuatan karena ucapan itu bagian dari amal maka fa'inal kaul juz'un minal fi'li wal amali. Dan ucapan itu bagian dari perbuatan dengan kata kerja fi'il dan al-amal. Kemudian yang kedua mencakup juga amal hati. Berupa khosyah rasa takut, inabah, semangat untuk kembali kepada Allah, merendah kepada Allah dan semacam itu fa laha maka amal-amal hati juga disebut amal. Maka amal di sini mencakup amal anggota badan, amal badan dan amal hati. Dan, dan amal itu mencakup di ucapan lisan dan perbuatan anggota badan. Maka amal itu mencakup uh, kaul dan fi'il. Eh, innamal a'malu binniyat niat budda fihi min takdir. Tidak boleh tidak harus ada takdir, harus ada kata-kata yang disisipkan di antara di antara amal dengan niat. Alasan kenapa harus ada takdir karena kita jumpai ada sebagian amal yang dilakukan oleh seseorang tanpa niat. Maka sebagian orang ada orang yang yukdim ala di, kata terjemah letaknya adalah uh, melangkah maju untuk melakukan satu fi'li ba'dil a'mali melakukan satu perbuatan dan dia tidak punya niat apapun padanya sehingga tidak sah tidak boleh bagi kita untuk mengatakan in uh, innama wujudul a'mali bin niyati. Innama wujudul a'mali bin niyati. Bahasanya eksistensi amal itu semuanya dengan niat. Ya, maka sesaat Satri tidak setuju dengan uh, sebagian ulama yang memaknai innamal a'malu bin niyat dengan innama wujudul a'mali bin niyat. Dia ya, tidak setuju dengan hal ini Ya, dan di antara yang berpendapat bahasa inamal akmal biniat itu artinya wujudul akmal biniat. Ini pendapat ini penjelas eh, ini pendapat Syekh Muslimin di Sarah Arba'in dan sebelumnya adalah uh, Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di buku khusus beliau Syarhu Hadis Niyah. Beliau-beliau berpendapat inamal akmal biniat itu artinya semua perbuatan tidak ada perbuatan kecuali dilakukan dengan niat. Nah, niat di sini artinya sengaja. Asal orang itu melek, orang itu tidak gila, tidak tidur, tidak mabuk, maka semua aktivitasnya ya, itu ya, pasti dengan niat. Sehingga inamal amalu artinya eksistensi semua amal, amalnya orang yang mukallaf itu pasti dengan niat. Itu Ibnu Taimin, kemudian sebelumnya itu Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan seandainya ada orang yang dibebani untuk melakukan satu aktivitas tanpa boleh berniat, maka itu taklifu mala yutok. Maka itu adalah beban dan perintah yang tidak ada satupun orang yang bisa melakukannya. Uh, namun beliau tidak setuju dengan mengatakan kita jumpai sebagian orang melakukan satu amal tanpa niat. Ya mungkin bisa kita katakan dua-duanya benar sebenarnya. Ya, di satu sisi tidak ada orang yang e, beraktivitas tanpa tanpa ber, e, punya kesengajaan. Misalnya ada orang yang sholat, ya pasti dia kalau sholatnya tidak sambil tidur, ya dia punya niat dia sholat. <clears throat> dia punya kesengajaan untuk melakukan sholat. Tapi yang problem takyin niat itu memang terkadang ya, dijumpai tidak ada. Ada sebagian orang yang sholat asal sholat. Sholat apa kamu? Apa ya? Wah, anda ada niatnya. Tapi kalau uh, niat untuk berbuat sholat, ya ada, pasti ada. Asal dia tidak sambil tidur, tidak sambil mabuk, ya ini maka sholatnya itu atas dasar kesengajaan. Ya, di sini menunjukkan benarnya. Eh, Ibnu Taimiyah kemudian setelahnya Ibnu Taimiyah. Tapi kalau tak niat, ternyata orang niat ini, ini dia, dia musafir belum duhur belum asar. Kamu tadi niat apa? Duhur atau asar? Apa ya kok? Tadi nggak pasang niat apa-apa ya? Ini cuma niat saja, cuma sholat saja. Itu maka ya betul dijumpai ada orang yang berbuat tanpa niat, tapi Eh, bukan niat e, contohnya bukan sholat namun sholat apa itu yang tidak ada yang tidak ada niatnya kalau sholat iya ada kesengajaannya tapi sholatnya apa ya, terkadang dijumpai ya, seorang yang tidak e, ada orang yang tidak punya niat apa-apa jadi tergantung sudut pandang mana yang mau di ya, tergantung sudut pandang mana. dua pendapat ini Eh, sama benarnya. Cuma lain sisi pandang saja. Lain sudut pandangnya. <clears throat> Kalau sudut pandangnya pen, eh, penegasan niat, banyak orang yang berbuat dan dia ada orang mandi dan dia dia punya junub, dia ini hari Jumat. Kamu mandi apa tadi? Kamu mandi apa? Eh, punya junub ini atau ini mandi junub atau mandi hari Jumat. Waduh, tadi cuma mandi saja. Enggak ada enggak eh, ada penegasan junub atau hari Jumat. Atau double, enggak ada. Cuma mandi begitu saja. Dijumpai ada orang yang tidak niat dalam pengertian e, takyin niat. Tapi apakah kemudian ada orang niat dalam artian kostul fi'li? Iya, adakah orang yang melakukan satu perbuatan tanpa ada kostul fi'li? sengaja untuk berbuat? Tidak ya, ada. Ya, dia pakai kamar mandi, kemudian lepas baju, kemudian uh, eh, guyur air, masa nggak pakai? Tidak ada kesengajaan. Asalkan dia melek, mandinya nggak sambil tidur, eh, maka pasti punya kesengajaan. Dari sini, ya ibu Taimiyah juga benar. Ya maka maka tidak boleh bagi kita untuk mengatakan <clears throat> eksistensi amal itu dengan niat. Karena kita jumpai sejumlah perbuatan yang dilakukan tanpa niat. Wamin huna maka dari sini yang benar kita katakan untuk menjelaskan kalimat di atas inna masihatul a'mali syar'an niat. Bahasanya untuk sahnya amal secara syariat harus dengan niat. Maka sahlah eh, sahlah amal jika dengan niat dan jika dan tidak sah jika tidak dengan niat. Sebagian ulama fikih eh, al kamal memberikan sisipan al-kamal sehingga mereka mengatakan innamal kamalul a'mali bin niyah. Sesungguhnya sempurnanya amal itu dengan niat. Dan sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah mujmal, nggak jelas. Tidak bisa dipahami inamal a'malu biniat itu kalimat pertama ini tidak jelas. Tidak bisa dipahami makna yang dimaksudkan. Dan ini pendapat Hanafiyah. Sedangkan jumhur adalah yang pertama. Ya, jumhur itu pertama. Pertama tadi ada tiga, tiga pendapat tadi. Wujudul amal, sihatul amal, dan kamalul amal. Uh, wal, uh, wa eh, mazhabul jumhur wa dan itulah pendapat yang lebih kuat. Kemudian uh, eh, perlu diketahui di antara alasan yang menguatkan maknanya adalah innama sihatul aman. Di antara alasan penguat untuk yang memaknai innama sihatu e, sihatul amal bin niat itu mengatakan bahwasanya Nabi ini berbicara sebagai syari, berbicara membahas syariat. Ya, kalau berbicara membahas syariat ya tidak cocok kalau maknanya adalah Inama wujudul akmal bin Dan nah, itu berarti tidak tidak ada hubungannya dengan syariat. Mengatakan semua aktivitas itu pasti dilakukan dengan niat. Tidak ada hubungannya dengan syariat. Sedangkan Nabi itu menjelaskan syariat. Nah, sehingga kalau Nabi itu konteks ini kita pahami Nabi sebagai seorang Nabi penjelas syariat, ya, ya pilihannya dua. Inna masihatul a'mali biniyat atau kamalul a'mali biniyat. Ya, atau kemudian kita katakan e, tiga pengertian tadi benar semua bisa juga dikatakan demikian. Ya, mata bisa kita katakan ya tiga pendapat tadi tiga-tiganya benar semua. Tinggal sudut pandangnya saja. <clears throat> Sehingga inamal a'malu biniat ini mencakup tiga hal ya, terjadinya amal tidak ada ya, amal tidak akan terjadi tanpa niat <clears throat> maka tanpa ada de, ya, dan de, ya, dan niat itu turunan dari ilmu niat itu turunan dari ilmu sehingga orang yang tidak punya ilmu pasti tidak punya niat. <clears throat> pasti tidak punya niat. Dia punya tahu tentang sesuatu. Oh ini waktu sholat. Dia punya ilmu tentang sholat nanti baru ada eh, baru ada niat sholat. <clears throat> Sehingga orang yang tidak tahu sesuatu ya, dia tidak mungkin uh, tidak mungkin melakukan sesuatu karena dia tidak punya niat. Kemudian yang kedua, ya, ya, ya, ini, ini adalah hanyalah uh, makna yang kedua tadi sehatul amal biniyah. Dan ini berlaku untuk amal-amal ta'abudi. Ya, amal-amal ta'abudi itu sah keabsahannya hanya dengan niat. Tanpa niat tidak sah. Jadi ini kalau untuk ibadah mahdoh, maka berlaku makna inna masihatul amali biniyat. Tanpa ada niat, ibadah mahdoh itu tidak sah. E, kemudian inna makamalul amali biniyat itu juga benar untuk ibadah yang ghair mahdoh. E, e, maka dengan niat, maka akan sempurna, akan ada pahalanya. Kalau tanpa niat, hanya menggugurkan kewajiban, tapi tidak ada pahalanya. Misalnya ngasih nafkah istri, uang belanja untuk istri. Gitu. Itu, kalau ya, tanpa niat menjalankan perintah Allah, kewajiban dah gugur. Tapi nggak ada pahalanya. Ada pahalanya ketika ada niat melaksanakan perintah Allah. Imtithal, ada niat imtithal, niat untuk melaksanakan perintah Allah ketika memberikan uang belanja pada istri. Demikian juga niat untuk bayar utang. Tanpa niat melaksanakan perintah agama membayar utang. Ya, sekedar membayar utang saja, maka gugur kewajibannya. Namun tidak ada uh, tidak ada pahalanya. Ya, menghilangkan najis. Ya, sekedar menghilangkan najis ada kotoran kemudian dibersihkan, ya sudah sudah bersih, sah. Tapi tidak ada pahala. Tapi kalau dihadirkan niat di melaksanakan di, perintah syariat untuk menghilangkan najis ada pahalanya. Ya, kemudian Ya kalau Hanafiyah tadi mengatakan kalimat pertama ini tidak jelas. Penjelasnya adalah kalimat yang kedua. Wa imanawa. Namun yang tepat adalah pendapat jumhur. Inilah yang arca yang lebih kuat. Ya anu idha'am karena ikmalul kalami. Karena jika memungkinkan satu kalimat itu diamalkan, diamalkan itu artinya mengandung konsekuensi atau memberikan penjelasan tertentu. Dan diberikan makna untuk kalimat itu itu lebih baik daripada ihmal kalam. Daripada kalimat tersebut e, dianggurkan. Sehingga dijadikan tidak memiliki makna dan pesan tertentu. Kalau kita katakan kalimat pertama tidak jelas, ya berarti dia nganggur. Kemudian kalimat keduanya wa inna malikul imanawa itu penjelasnya. Ini berarti salah satu kalimat dari dua kalimat ini dibikin nganggur. Dan kaidahnya bahasanya ikmalul kalam. Ini kalau kalimat itu mengandung mengandung pesan tertentu, itu lebih baik daripada dan dibuat tidak mengandung pesan tertentu. Kemudian yang dimaksud dengan niat adalah asbal qalbi tekadnya hati. Wa inna malikul imanawa setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Yakni artinya jika seorang itu meniatkan sesuatu maka dia tidaklah mendapatkan pahala dan pahala kecuali berbanding lurus dengan apa yang dia niatkan. Maka siapa yang meniatkan balasan duniawi maka dia tidak akan mendapatkan balasan akhirat. Adapun orang yang meniatkan balasan akhirat, maka Allah Azza wa Jalla akan yusibul ibadah, akan berikan balasan pada hamba dengan memberikan pada mereka balasan duniawi ala manawabith abal akhirah meskipun niatnya niat akhirat. Maka Allah akan berikan padanya balasan dunia juga. Wa ala hadha berdasarkan ini sepatutnya untuk disadari bahasanya amal itu wajiblah diniatkan oleh seorang pelakunya untuk mendapatkan balasan akhirat dan wajah Allah Azza wa Jalla. Sehingga fa'in hasola syi'un na'imi na'imi fid sehingga jika terjadi jika mendapatkan salah satu nikmat dunia maka itu didapatkan dan terjadi tabaan itu tabaan itu ngikut Biroiri niatin lahu tanpa diniatkan. Iya, iya. ini ini pendapat sebagian ulama bahasanya ketika eh, ketika ada amal sejumlah amal soleh yang eh, dikatakan kalau dia mengandung manfaat duniawi maka yang benar eh, yang benar itu tidak boleh diniatkan. Itu tidak boleh diniatkan. Namun niatkanlah eh, manfaat akhirat, niatkanlah mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian ketika manfaat duniawi itu terwujud itu sekedar janji yang terjadi dan bukan diniatkan oleh pelakunya. Ini <clears throat> ini diantara yang menjelaskan demikian adalah Suyuti di di di apa di al asbah wa nadhair dia katakan bahasanya ketika amal itu ada amal-amal akhirat ini ada amal-amal akhirat yang memiliki manfaat duniawi maka seharusnya sikap yang benar niatnya adalah niat akhirat dan biarkan manfaat duniawi itu sekedar manfaat yang terjadi. Janji Allah yang itu terjadi. Misalnya Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang dinilai hasan oleh sebagian ulama, bahasanya sholat malam itu punya manfaat e, sehatnya badan. Badan sehat. Maka ketika orang sholat malam jangan niat. Eh, jangan niat biar badannya sehat. Jangan. Namun niatnya niat akhirat, niatnya pahala akhirat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Sehingga badan sehat itu adalah realita yang terjadi sebagai perwujudan dari janji Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tanpa diniatkan, ya sulu tabaan bi niatin lah. Ya, biar itu ngikut sendiri tanpa ada pasang niat khusus untuk itu. Kemudian faman kana hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli. Atau melengkapi tadi meskipun ada juga pendapat eh, yang lain yang mengatakan tadi penjelasan Syuuti, pendapat yang lain mengatakan ya ini kalau itu untuk amal-amal akhirat yang ada manfaat duniawinya maka manfaat duniawi boleh diniatkan namun tidak boleh jadi niat utama. Ini tidak boleh jadi niat utama niat utamanya haus akhir niat manfaat-manfaat duniawi dalam uh, dalam amal-amal ritual ibadah itu dijadikan sebagai niat uh, suplemen tambahan dan sampingan Ya, kemudian faman kana hijrat ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli Artinya siapa yang berniat dengan hijrahnya perginya dan berpindahnya dari negeri kafir ke negeri Islam adalah wajah Allah dan mengikuti Nabi maka hijrahnya pada saat itu pada saat itu maksudnya dengan niat yang sebagaimana tadi disebutkan diterima di sisi Allah dan diberi pahala nama pada saat mengkanat itu orang yang hijrahnya itu karena dunia yang mau dia dapatkan atau perempuan yang tidak dia nikahi maka dia tidaklah punya niat kecuali dunia maka tidak ada baginya pahala akhirat balasan itu yaktasi terbatas. Balasan untuknya itu terbatas dalam perkara duniawi. Bihai sudimana jika dia mendapatkan wanita atau mendapatkan dunia, fahada wa manawahu, maka itulah apa yang dia niatkan dan tidak ada baginya di akhirat syai'un satupun di pahala. Wa ilam ya syai'un min dhalika namun jika dia tidak mendapatkan satupun dari hal itu yaitu duniawi. Ternyata niatnya duniawi namun tidak dapat. Fa'inala yujar alaihi ajrat ukhawiyan. Maka dia tidak mendapatkan pahala akhirat. Karena niatnya niat dunia. Ternyata dunianya tidak dapat. Apa dapat balasan akhirat? Tidak. Kemudian fahamkan ajrat ilallah wa rasulihi. Maka di kalimat ini harus ada takdir, ada kata yang perlu disisipkan yaitu siapa yang niatnya pada saat hijrah ilallahi ilallah maknanya ila dinillah wa rasulihi artinya ila itibai ila dinillah wa ila tibaillahi pada agama Allah dan mengikuti Allah sedangkan rasulihi ay ila itibai rasulihi sallallahu alaihi wasallam sedangkan siapa yang hijrahnya hijrahnya lidunya karena dunia apa makna dunia di sini? Ada dua pendapat. Yang dimaksud dengan dunia di sini yang pertama mayukabilul akhirata, kebalikan dari akhirat. Pendapat yang kedua, ba'duhum yakul al-murad bidunya al-mal. Yang dimaksud dengan dunia di sini adalah harta. Karena mal itu terkadang disebut dengan sebutan yutlak, disebut dengan sebutan dunia. Kesimpulan dari sesaat, Wakilahuma kot yakunu muradan bil hadith. Ya, dua-duanya benar. Dan keduanya itu boleh jadi menjadi maksud dari hadis ini karena kata-kata dunia adalah lafzun mustarak. Ini bahasa nusul fikih adalah lafaz mustarak. Sehingga uh, yasduku cocok, yasduku cocok untuk dua pengertian. Yang pertama, mayukabilul akhirah, kebalikan dari dunia, kebalikan dari akhirat, wa yastuku dan cocok juga kata-kata dunia dalam pengertian harta. kemudian beliau sampaikan eh, kaidah usul eh, usul fikih yang beliau pilih dalam masalah ini yaitu tidaklah mengapa satu lafat mustarak diinginkan dengannya semua maknanya. Dengan syarat jika makna-makna tersebut tidak bertentangan. Ya, tidak saling meniadakan. Kalau saling meniadakan tidak boleh. Harus milih salah satu. Dan milih salah satunya harus beralasan. Tapi kalau tidak bertentangan. Siapa yang niatnya untuk mendapatkan dunia yaitu harta atau kemudian pamer duniawi selainnya berupa pujian dan sebagainya nggak bertentangan. Maka sudah bisa dimaknai dua-duanya. Ini kaidah usul kaidah usuliah yang yang kuat dalam masalah ini. Ini, ini, ini kaidah usuliah yang kuat dalam masalah ini. Di antara yang e, menguatkan atau memilih kaidah ini saya Muslimin menganut kaidah ini. E, di antara sebelumnya yang me, menganut kaidah ini ya lafat mustahak bisa dimaknai dengan semua maknanya asalkan tidak bertentangan sebelumnya ada eh, Muhammad Syaukani juga demikian Waqat wal ulama dan para ulama menyukai menomor satukan hadis ini dalam buku-buku mereka. Kita jumpa Imam Bukhari membuka Sahih Bukhari dengan hadis ini. Kemudian uh, al Makdisi membuka kitabnya di uh, hadis ahkam dengan dengan hadis ini yaitu Umdatul Ahkam. Abdul Ghani Al-Maqdisi ya, lengkapnya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Itu juga Umdatul Ahkam juga dibuka dengan hadis ini. Ya. Imam Nawawi juga sangat banyak membuka kitabnya dengan hadis niat. Ya. Arba'in dibuka dengan niat. Ya. Riyadus Salihin dibuka dengan niat. Al-Azkar Al-Nawawiyah juga dibuka dengan niat. Maka dalam hadis ini terdapat pelajaran, kandungan. Yang pertama, anak jamil a'mali la baru syar'an. Semua amal yaitu amal ibadah mahdhah itu tidak teranggap secara syariat dan tidak sah menurut syariat kecuali dengan niat. Kandungan yang kedua, al-hatu alal ikhlas. Ini dalam hadis ini terdapat motivasi untuk ikhlas, wetarhib dan dorongan fi ikhlas niat dalam mengikhlaskan niat. Gitu. agar ada nilainya maka hendaknya niatnya adalah karena Allah dan karena uh, karena Allah dan karena ingin meneladani dan mengikuti nabinya. Kemudian kandungan yang ketiga bahasanya amal yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah harus mengandung niat. Maka seandainya ada seorang yang sholat dan dia tidak Eh, pasang niat dengan sholatnya pahala akhirat, maka dia tidak akan mendapatkan, mendapatkan pahala untuk perbuatan tersebut. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Baina mana nahnu julusun." Julus di sini adalah bentuk jamak takdir dari jalis. Pada saat kami duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yamin pada satu hari. Tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya, tidak terlihat padanya jejak orang berpergian. Namun tidak ada satupun dari kami yang mengenalinya. Sampai akhirnya orang tersebut dekat, duduk mendekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia sandarkan dua lututnya pada dua lutut Nabi dan dia letakkan dua telapak tangannya ala fakhidaihi pada dua paha Nabi. Sebagaimana dalam riwayat Nasai ditegaskan uh, itu pahanya adalah paha Nabi, bukan pahanya sendiri, namun paha Nabi. Wakal dan kemudian orang tersebut mengatakan wahai Muhammad kabarkanlah padaku tentang Islam maka Nabi kata, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Islam adalah engkau bersahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah engkau tegakkan sholat bayar zakat berpuasa Ramadan berhaji ke Ka'bah jika engkau mau engkau mampu melakukan perjalanan ke sana Orang tersebut yang bertanya mengatakan Anda benar. Kami pun heran dengan orang ini, dia yang bertanya dan dia yang membenarkan jawaban. Kalau orang tersebut kemudian bertanya, fa'akhbirni anil iman. Dikabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Maka Nabi katakan, engkau beriman kepada Allah, malaikat, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau mengimani takdir yang baik ataupun yang jelek. Orang tersebut mengatakan, anda benar. Kemudian orang tersebut mengatakan, katakanlah kepadaku tentang apa itu ihsan. Kalau Nabi mengatakan, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya dia Allah melihatmu. Kemudian orang tersebut mengatakan, katakanlah kepadaku tentang kiamat, kapan terjadinya. Maka orang tersebut, maka Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama Tidaklah yang ditanyai lebih berilmu, lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya, artinya sama-sama tidak tahu. Kalau orang tersebut mengatakan fa'akhbirni an amaratiha, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Kalau Nabi katakan ketika budak perempuan melahirkan tuannya. Dan pada saat engkau lihat orang yang semula al-urota tidak beralas kaki, telanjang tidak berpakaian, alat miskin, ria asyai, pengembala kambing, bisa kemudiannya tatawaluna fil bunyan Tiba-tiba tak tak lama setelah itu kau saksikan mereka berlomba tinggi-tinggian bangunan. Sumang tolak kemudian orang tersebut pergi falabithu maka aku melalui malia, malian e, beberapa waktu lamanya. Dalam riwayat yang lain dijelaskan tiga hari. Tumakolali setelah tiga hari Nabi berkata kepadaku, Ya Umaru Umar dari nisa'in apakah engkau tahu siapakah yang dulu tiga hari yang lewat yang bertanya itu? Aku katakan al Rasul yang lebih tahu. Kal Nabi katakan inna Jibrilu atakum ya'limukum dinakum. Itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama. Diatkan oleh Muslim. Hadis ini mengandung eh, pesan -pesan yang mulia dan faedah atau pelajaran yang banyak. Sebagaimana mu'alif itu Imam Nawawi membuka di uh, arba'innya dengan hadis pertama Sahih Bukhari. Imam Nawawi menjadikan hadis kedua dari arba'in adalah hadis pertama Sahih Muslim. jadi hadis hadis niat itu hadis pertama Sahih Bukhari, hadis Jibril itu hadis pertama Sahih Muslim. Waqat warada fi hadis Abu Hurairah al-muttafaq alaih misluma fi hadal hadis. Itu hadis Umar. Terdapat dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah kalau riat Abu Hurairah itu muttafaq alaih. Isinya kurang lebih sama dengan hadis ini yaitu hadis Umar. Namun penulis Imam Nawawi memilih hadis Umar. Li'anau karena hadis Umar adalah hadis pertama dalam Sahih Muslim. Yang kedua alasannya karena dalam hadis Umar terdapat pesan-pesan yang tidak kandungan yang tidak terdapat dalam hadis Abu Hurairah. Alasan yang ketiga karena Umar itu menyaksikan dan hadir apa yang terjadi di, di hadis ini lain hanya dengan Abu Hurairah karena dia tidak menegaskan kalau hadir. Jadi hadis Jibril itu kalau riwayat Umar itu hanya riwayat Muslim. Kalau riwayat Abu Hurairah itu Bukhari Muslim mutafakun alaih dan maka ini menarik untuk direnungkan kenapa Imam Nawawi memilih menghadirkan hadis Umar dan tidak hadis Abu Hurairah. Dalam keadaan hadis Abu Hurairah itu kan lebih wah dari sisi kedudukan. Mutafakun alaih. Dia Bukhari Muslim. Ini hadis Umar Muslim saja. Kan lebih wah. Ini hadis Abu Hurairah. Dalam kondisi lebih wah hadis Abu Hurairah, kenapa yang dipilih? Ini hadis uh, dari Umar. Maka kata sesaat ada tiga alasan. Alasan yang pertama, kalau hadisnya pakai hadis Umar, itu hadis pertama Sahih Muslim. Alasan yang kedua, ya, hadis Umar itu lebih panjang dibandingkan hadis Abu Hurairah. Ya, dan sehingga ada beberapa hal ya, atau banyak hal yang ada dalam hadis Umar dan tidak ada di hadis Abu Hurairah. Alasan yang ketiga, kalau hadis Umar maka Umar itu hadir di majelis ketika itu. Sedangkan kalau hadis Abu Hurairah, Abu Hurairah tidak menegaskan hadir atau tidak. Ya, selanjutnya dan karena pentingnya kandungan hadis ini minal ma'ani pesan-pesan yang terkandung dalam hadis ini Allah azza wa jalla mengutus Jibril alaihissalam bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan pesan-pesan yang atau kandungan dalam hadis ini supaya itu kokoh dalam benak para sahabat. Dan karena demikian kandung eh, besarnya atau luar biasanya pentingnya kandungan hadis ini maka hadis ini menurut sebagian ulama ya, yaitu semacam Al-Qurtubi pen, saya Muslim ya, menyebutnya dan menamanya dengan sebutan Ummu Sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah umul Quran. Dan kandungan hadis ini fi hadzal hadis minal fawaid kandungan yang ada dalam hadis ini banyak sekali beliau ambil fawaidnya. Yang pertama disyariatkannya orang itu kumpul dengan ulama dan a'immatiddin, para imam, para uh, imam agama, yaitu para ulama dalam rangka meneladani para sahabat yang kumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami duduk bersama Nabi. Ini, maka di sini diambil pelajaran, ya duduk bersama ulama. Kemudian yang kedua, keutamaan orang yang berilmu dan disyariatkan duduk di majelis mereka. Ini diambil dari perkataan Umar di sini pada saat kami duduk di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada satu hari. Kemudian pelajaran yang lain di sini ada suri surijal bahasanya forum laki-laki, majelis laki-laki itu tidak didatangi oleh perempuan. Tidak ada ikhtilat. Ya. Karena memang ya, tidak ada ikhtilat dan tidak boleh ikhtilat. Nahnu di sini Bainama nahnu julusun. Nah, di sini kan nahnu di sini adalah semua sahabat laki-laki. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini, man aradallahu syai'un man masail. Siapa yang punya masalah? Siapa yang punya masalah? Maka adalah dia datang ke majelisnya orang yang berilmu itulah satu majelis, satu forum yang mereka itu duduk di forum tersebut dan mereka maksudkan kedatangan mereka orang yang berilmu atau ulama ini atau ustadz ini datang di situ ya memang untuk mengajarkan ilmu dan untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang perlu dijawab pertanyaannya. Nah silahkan tanya, maka silahkan datang lias ala anda. Silahkan datang di di majelis tersebut yang memang dikhususkan oleh eh, sang ulama memang untuk membagikan ilmu. Silakan datang di majelis tersebut lias ala Anda untuk bertanya tentangnya. Tentang masalah yang dihadapi. Wa amal awqatul ukhu adapun waktu lain yang tidak disediakan oleh sang ulama untuk mengajar dan untuk berbagi ilmu yang memang waktu lain, lain tersebut bukanlah waktu duduknya orang-orang eh, uh, yang berilmu untuk mengajarkan ilmu dan berfatwa. Eh, uh, bih. Maka itu waktu pribadi. Itu waktu pribadi. Maka kata beliau kata sesaat la yusra'u ayatul ulama fiha maka tidak disyariatkan, tidak dianjurkan. Ulama itu kemudian dicari di waktu-waktu pribadinya. Ya, dicari di waktu pribadinya, waktu keluarganya. Karena mereka orang yang berilmu juga punya kebutuhan pribadi. E, pribadi bihim tentang untuk diri mereka wabi alim atau keluarganya sebagaimana orang-orang lain sebagaimana orang-orang lain punya eh, waktu keluarga ya, orang lain ya, punya waktu keluarga ya, maka dai demikian juga ustadz demikian juga ulama juga punya waktu keluarga nah hormati waktu keluarga hormati waktu keluarga Sebagaimana kita tidak ingin mengganggu waktu dosen dengan keluarganya, waktu eh, kemudian waktu pejabat dengan keluarganya. Eh, standar di dunia manusia mereka hormati. kalau ini ada acara keluarga, ada kepentingan keluarga, tidak diganggu. Maka Ustadz, Haim, eh, ulama juga sama. Sehingga kalau ada permasalahan dan pertanyaan, yang pingin kemudian eh, eh, pingin kemudian disampaikan, pingin tahu jawabannya dari sisi agama, utamakan untuk disampaikan di forum yang mereka telah memang sediakan. Mereka sediakan untuk e, melayani umat. Ya, mereka sediakan memang untuk melayani umat. Ya, ya, ya bahasa praktisnya ya forum-forum pengajian. Boleh jadi ada sesi pengajiannya atau kemudian ya ya di waktu itu Memang mereka keluar untuk umat. Mereka tinggalkan keluarganya untuk umat. maka ya, silahkan dimanfaatkan waktu itu. Boleh jadi saat pengajian memang jika ada sesi tanya jawabnya atau uh, atau setelah pengajian atau sebelum pengajian jika memang beliau terlihat uh, longgar dan ya, longgar dan bisa ya, bisa untuk kemudian ya, dan tepat untuk kemudian kita menyampaikan unak-unak, masalah kepada beliau di sikon-sikon tersebut. Karena sebagian orang itu memberikan perlakuan yang berbeda untuk para dai dan para ulama. Seakan-akan tidak boleh punya waktu waktu pribadi. Tidak boleh punya waktu pribadi. Sehingga nanti sehingga kemudian eh, dijumpai kemudian Eh, datang ke rumah tanpa janjian. Nih, dan itu pas, nih, pas jam istirahat. Dan standar perilaku para dai dan sebagainya, nih, mereka akan kalahkan kepentingan pribadinya jika ada hal ini. Nah, itu itu karakter karakter beliau namun umat juga semestinya faham tanpa kemudian menunggu maaf Pak saya ini sedang istirahat nanti aja ya. Nah, Ya, kalau bisa jangan demikian gitu. Ustadznya jangan sampai demikian. Namun ya, umatnya yang faham ini ya, mungkin jam istirahat siang misalnya. Ya, oh ini sudah udah jam sembilan, masa mau konsultasi ketok-ketok nggak pakai janjian jam sembilan malam. Ya. Ya, maka beliau katakan, ya sikap sebagian orang demikian ya, tanpa janjian datang dan sebagiannya tidak melihat waktu, ya, tidak mempertimbangkan waktu. Ya, sehingga bisa kita tangkap pesan seakan-akan ya, ustadz dan se sejenis itu ya, tidak boleh seperti umumnya orang. Ya, punya waktu istirahat, punya waktu keluarga, waktu main sama anak-anaknya, tidak boleh punya itu. sehingga datang tanpa janjian dan tanpa melihat waktu. Nah ini yang beliau ingatkan. Ya, adapun konsultasi pribadi datang ke rumah tapi janjian ya tidak masalah. Karena memang beliau telah bersedia. Tapi yang bermasalah adalah tanpa ada janjian terlebih dahulu. Walidhalika oleh karena itu alasan beliau ya, dalil faedah ini lam yu'tha tidak di tidak dinukil dari sahabat, tidak ada riwayat dari sahabat bahasanya mereka mengetuk pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi ghairi awqati majelis ilmi di luar waktu majelis ilmi meskipun untuk mengajukan satu permasalahan agama kata kata sesaat beliau minimal e, menurut beliau beliau belum dapati ada riwayat sahabat datang e, ketuk pintu rumah Nabi untuk tanya masalah agama Bahkan yang ada Allah Azza wa Jalla mencela sejumlah orang yang bersuara keras di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan rumah Nabi teriak-teriak supaya Nabi keluar. Allah cela dan Allah katakan walau annahum subaru seandainya sabar sehingga Nabi keluar keluar karena mau ke masjid atau yang lainnya kemudian ditemui ketika itu tanpa tanpa ngetok mengganggu waktu waktu pribadi Nabi. Seandainya mereka bersabar, nunggu keluar. Nunggu keluar. Ya, namun keluarnya bukan keluar belanja ya. Kalau keluar belanja ya jangan diganggu. Ya, namun keluarnya misalnya keluar ke masjid, mau sholat. Ya, ya, ya keluarnya yang memang memungkinkan untuk kemudian dan eh, dan bentuknya tidak nyegat namun nemeni jalan bareng sambil tanya gitu. Hatta takhuja ilaihim sampai engkau keluar rumah untuk menemui mereka lakana khairal lahum. Itulah yang lebih baik. Kemudian kandungan yang lainnya isi hadis ini adalah anjuran untuk e, seorang muslim membersihkan pakaiannya. Di mana malaikat Jibril itu pakaiannya demikian putih, berarti pakaian yang bersih. Dan dalam hadis ini ada penjelasan bahasanya hal ini yaitu pakaian yang bersih itu tidak bertentangan dengan ketawa tua. Kemudian hadis ini dalil anjuran e, memakai pakai pakaian uh, pakaian putih bagi laki-laki. Dan ini sama dengan uh, sejalan dengan hadis Nabi yang mengatakan khairu bikum al-bayadu nah, sebaik-baik pakaian kalian adalah pakaian yang berwarna putih. Kenapa Nabi katakan warna putih adalah warna yang terbaik? Karena ini menunjukkan Islam agama kebersihan. Karena warna putih itu jika ada sedikit saja kotoran langsung terlihat. Sehingga nanti langsung dibersihkan. Yang ini tidak ada pada warna yang lain. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya memakai lebih dari satu kain. Karena ada kata-kata asyab itu di siap. Siap jamak dari saum. Maka ada pakaian dalam, ada pakaian luaran, itu tidak masalah. Dan itu bukan uh, kemudian bermewah-mewah dengan dunia. Kemudian uh, di sini dalil disyariatkannya uh, istidlal membuat kesimpulan dengan indikator. Karena Umar membuat kesimpulan dengan indikator putih pakaiannya, putih rambutnya, rambut kepalanya. Ini untuk disimpulkan kalau dia bukan musafir. Namun dia bingung, namun beliau heran dengan mengatakan namun tidak terlihat padanya jejak orang bepergian. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini dari perbuatan Umar di sini dijumpai pelajaran bolehnya an-nadhar melakukan telaah eh, terhadap berbagai macam keadaan orang yang Eh, kontradiktif dan berlawanan serta heran karenanya. Ya Umar heran. Ini ada dua hal yang kontradiktif. Pakainya putih, nah itu ini bersih. Ya ini berarti eh, bukan orang yang berpergian, bukan musafir. Tapi ternyata tidak ada dari kami yang mengenalinya. Kalau tidak ada yang mengenalinya berarti bukan penduduk Madinah. Kalau bukan penduduk Madinah berarti musafir. Tapi kalau musafir kok pakainya putih? Nah, ya, harusnya pakaiannya karena kena debu agak-agak coklat gitu mestinya. Ya, maka Umar heran. Maka di sini terdapat pelajaran boleh saja orang melakukan pengamatan terhadap berbagai macam keadaan orang kemudian yang berbeda-beda kemudian heran karenanya. Karena Umar ma'akau nihilayar alaih tidak melihat padanya jejak orang berpergian Umar menganggap, istaroba menganggap aneh. Ala yakuna qad arafahu min qablu. Karena Umar tidak mengenal orang tersebut sebelumnya, sebelum majelis ini. Kemudian ada di sini dalil disyariatkan yang mengacu pada ulama dalam menjelaskan istilah-istilah syar'i dan amal apa saja yang termasuk dalam hal-hal apa saja yang tercakup dalam istilah tersebut uh, akmal atau amal apa saja yang tercakup dari istilah itu wal musammayat hal-hal apa dan ucapan-ucapan apa ya masuk dalam istilah tersebut. Sisi pendalilannya Jibril datang untuk bertanya tentang definisi Islam, iman dan ihsan yang semuanya istilah syar'i. Kemudian ada sini dalil bolehnya uh, menyentuh lutut orang lain dari balik pelapis yaitu dari balik balik kain dan itu tidak mengapa. Kemudian kandungan yang lain dari hadis ini e, <clears throat> munasabah cocoknya dekatnya orang yang bertanya kepada orang yang tidak ditanyai. Ini satu hal yang cocok dan bagus. Tujuannya supaya yakin dengan jawaban yang muncul dari orang yang memberi jawaban. Nah, Kemudian wafil hadisi, kemudian kandungan yang lain dari hadis ini bolehnya meletakkan telapak tangan pada paha orang lain. Jika itu dibalik hail, dibalik pelapis. Ini buktinya malaikat Jibril alaihissalam meletakkan tangannya di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam matan arba'in tidak ditegaskan, namun tadi saya sampaikan penegasannya ada dalam riad Nasai. Wa min hadha, maka bisa disimpulkan dari sini bahasanya aurat itu ala nawain. Aurat laki-laki itu ada dua macam. Aurat yang ringan yaitu paha. Dan untuk paha ya juzu wat uliyati alihi min wara'il ha'i. Orang lain boleh meletakkan tangannya meletakkan tangannya di di, di paha tersebut namun dengan catatan min wara'il ha'in. Ini dari balik pelapis yaitu dari balik kain. Kalau meraba-raba dalam keadaan tanpa ini, ah, ini gayang ya. Sama laki-laki bahaya. Kemudian yang kedua aurat mughalladha. Awat yang berat. Ini aurat yang berat inilah aja jusufi hadalik, tidak boleh. Meskipun dibalik kain, megang nggak boleh lihat nggak boleh, megang nggak boleh. Kalau paha eh, lihat nggak boleh, megang dirinci, megang dirinci, megang dibalik kain atau kemudian tanpa pelapis tidak boleh. Eh, pakai pelapis boleh. Eh, maka uh, di sini bisa kita jumpai ini, eh, tidak boleh dilihat, e, namun boleh disentuh dengan sara. Ya, maka <clears throat> maka apa yang maka sebaliknya juga kita jumpai ada sesuatu yang eh, ada sesuatu yang boleh dilihat namun tidak boleh disentuh. Kalau di sini paha itu tidak boleh dilihat. Pahala orang itu tidak boleh dilihat, namun boleh disentuh dengan sangat. Namun terkadang juga dijumpai e, boleh dilihat, namun tidak boleh disentuh. Uh, di antaranya saya ingin bacakan di dari kitab Kifayatul Akhyar Fikih Syafi'iyah. Eh, Dikatakan wa'lam annau haisu haruman an-nadhar haruma al-massu pitorikil eh, bitorikil aula. Ketahuilah bahwasanya kalau itu haram dilihat, maka haram untuk disentuh lebih-lebih lagi. Ya, terutama di sini sentuhan langsung. Di anu ablahu ladzatan karena itu ya, lebih keterlaluan. Sehingga beliau katakan, fayah umu ala rojuli dalku fakhidir rojuli bila hain maka haram bagi laki-laki meraba atau memijit paha sesama laki-laki tanpa dibalik kain. Ini kalau kalau tanpa dibalik kain megang paha sesama laki-laki hukumnya haram. Ini di Syafi'iyah ditegaskan haram mahal. Gimana kalau dibalik kain? Jadi kalau saya saat boleh berdalil dengan hadis Jibril. Fainkana min fauki hailin. Namun kalau dibalik kain. Ya, khofa fitnatan haruma itu. Kalau ada kekhawatiran ini enggak ini ini mencurigakan ini. Ini mencurigakan, maka hukumnya hal, Jangan mau. Gitu. E, berarti cuma berarti kalau mafhum khulafahnya kalau tidak ada khofa fitnah berarti boleh. Kemudian terkadang eh, waqad yahrumu al-masu wa ilam yahrum an Terkadang haram disentuh meskipun tidak haram untuk dilihat. Misalnya aurat sesama mahram, perempuan di hadapan laki-laki mahramnya kalau dalam madhab syafi'i, itu yang uh, eh, auratnya adalah uh, pusar sampai lutut. Di atas pusar boleh dilihat, di bawah lutut juga boleh dilihat. Namun itu cuma boleh dilihat, tidak boleh disentuh. Sehingga ya umum masul maharimi. Maka haram hukumnya menyentuh badan mahram. Hatta ya umum ala saksi masuk batni ummihi. Waduhriha. Sehingga di syafi'iyah haram bagi seorang laki-laki menyentuh perut ibunya ataupun punggung ibunya. Melihat perut ibunya boleh. Melihat punggung ibunya boleh, megang nggak boleh. Megang hukumnya haram. Wakada yahrumu alih dan haram atas anak laki-laki untuk memijat betis ibunya dan kaki ibunya. Itu boleh dilihat namun tidak boleh dipegang. Wakada yahumu takbilu wajihiha. Demikian juga kata di sini disampaikan haram bagi laki-laki menyentuh wajah e, mencium wajah ibunya. Kolahu kofal demikian pendapat al kofal dan syafi'iyah. Wakatalah ya jusuli rojul dan tidak boleh bagi laki-laki untuk memerintahkan anak perempuannya atau saudara perempuannya untuk ya, demikian di Syafi'iyah. Sebagaimana di Ibnu Hajar di Tufatul Minhaj mengatakan mahala nadhar minal mahram la yahillu Bagian badan dari mahram yang boleh dilihat itu boleh jadi tidak boleh disentuh. Contoh yang tidak boleh disentuh kabataniha, perutnya mahram, warijeliha, kakinya mahram, watakbiliha, mencium mahram juga tidak boleh di syafi'iyah. Bila hailin, itu tidak boleh kalau bila hail. Tanpa dibalik kain. Kalau syafi'iyah mencium ibu langsung nggak boleh. Mencium saudara perempuan langsung tidak boleh. Bila hail tidak boleh li hajatin wala syafaqatin. Jika itu tanpa ada uh, kebutuhan dan bukan karena syafaqah. Syafaqah itu ya kalau untuk anak kecil. Ini, ini mahram tapi anak kecil boleh di boleh karena syafaqah. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam wa wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. wa bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu